melanjutkan pembahasan kitab al Quran Wa Ataruhu Fi Tazkiyatin Nufus yang ditulis oleh Syekh Ad-Duktur Muhammad bin Umar Bazmul Hafizahullah Ta'ala Kemarin pembahasan kita sudah sampai pada makna tadabbur sudah kita lewati dan kita sudah masuk pada pembahasan yang kedua dari mihwar al-awwal pokok bahasan yang pertama yaitu al-amru bit tadabbur perintah dalil-dalil di dalam Al-Qur'an tentang perintah dari Allah untuk mentadaburi Al-Qur'an dan sudah kita baca sebagian kalam dari salah seorang imam min mati salaf yaitu Muhammad bin Al-Husain Al-Ajurri penulis kitab Asy-Syariah yang mungkin kita sudah sering mendengar kitab ini ya. dipelajari di beberapa ma'had ahli sunnah untuk melengkapi faidah ya, agar faidahnya tidak terpotong kita baca kalam Al-Ajurri mulai dari awal ya, sebagai murajaah. Qala Muhammad ibn Husain Al-Ajurri rahimahullah taala ala tarawna rahimakumullah ila maulakum al-karim kaifa yahuddu khalqahu ala ay yatadabbaru kalama Tidaklah engkau melihat beliau mengajak bicara kita ya. pembaca dan yang diajak bicara ya. ala tarawna dalam kau melihat rahimakumullah semoga Allah merahmati kalian ila maulakum al-karim kepada penciptamu kepada maulamu yaitu Allah Subhanahu wa taala al-karim yang maha mulia kaifa yahuddu khalqahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala memotivasi dan mendorong hamba-hambanya ala ayyatadabbaru kalama untuk mentadaburi kalam Allah untuk mentadaburi firman-firman Allah yaitu Al-Qur'an ya bagaimana kita melihat Allah memerintahkan di berbagai di beberapa tempat di dalam Al-Quran Allah memerintahkan kita untuk mentadaburi kalamullah firman-firman Allah sebagaimana yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu ada empat ayat tidaknya yang kita baca afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira dalam ayat yang lain Allah juga berfirman afalam yadabbarul qaul am ja'ahum ma lam ya'ti al awwalin di ayat yang lain juga Allah berfirman kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayati wa liyatadhakkara al albab begitu pula Allah berfirman dalam ayat yang lain afala yadzabbarul al-qur'an am ala qulubin aqfaluha dalam ayat-ayat ini Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk mentadaburi firman-firmannya. Kemudian Al-Ajuri melanjutkan yang setelah ini beliau akan menjelaskan apa fawaid faidah faidah dan manfaat-manfaat yang bisa diambil dan bisa dirasakan oleh seorang hamba ketika dia bisa mentadaburi Al-Quran. قال رحمه الله ومن تدبر كلامه عرف الرب azza wa Ini ya. faidah salah satu faidah dan manfaat ketika kita bisa mentadaburi Al-Qur'an yaitu ma'rifatul Rabb ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala barang siapa yang bisa mentadaburi firman-firmannya, bisa mentadaburi Al-Quran, ayat-ayat Allah, maka dia akan bisa memiliki ma'rifatullah, bisa mengenal rohnya. Yang mana ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah ma'rifatul roh wa mahabbatuhu huwa atau ia a'zamun ni'mah 'ala al-itlaq fi hadhihi dunya ma'rifatul Rabb, mengenal Rabb, mengenal Allah dan mencintainya serta berusaha wasa'yu fittigha'i mardatillah berusaha dan beramal untuk mendapatkan ridha Allah adalah nikmat tertinggi yang bisa dirasakan oleh hamba di, di dunia ini. Sampai-sampai banyak dari kalangan salaf dari para ulama ahli Sunnah wal jamaah yang menyebutkan bahwasanya ma'rifatullah wa mahabbatuhu huma au hiya jannatud dunya bahwasanya ma'rifatullah mengenal Allah dan mencintainya itu adalah surga dunia ya, surga dunia sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam beberapa kitabnya. hamba mengenal kepada hamba-hambanya yang mukmin. Wa'arafa min fardhi ibadati dan mengetahui apa yang telah apa yang wajib baginya bagi hamba tersebut dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bahwasanya Allah telah mewajibkan kepadanya ibadah-ibadah ya, yang harus dia lakukan yang itu merupakan konsekuensi ya, dari rasa cinta yang dia miliki kepada Allah ya mahabbatul mahabbatullah ya. seseorang tidak cukup hanya mengklaim bahwasanya saya cinta kepada Allah ya. namun ternyata dia tidak melakukan perintah-perintahnya tidak mau menjalankan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka klaim yang seperti itu sia-sia. Klaim yang seperti itu tidaklah ada faidahnya. Nah, oleh karena itu Allah mensyariatkan beberapa perintah-perintah dan amalan-amalan yang zahirnya adalah berat, ya, mengandung masyakoh sebagai bentuk bukti untuk pembuktian cinta hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar mahabbatu semakin besar kecintaan seorang hamba kepada Allah, maka semakin sanggup dia untuk menanggung beban ibadah yang berat. Oleh karena itu, antara satu orang dengan orang yang lain, antara satu hamba dengan hamba yang lain berbeda amalannya tergantung derajat cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para anbiya warusul mereka menanggung beban yang sangat berat yang tidak bisa ditanggung oleh selain mereka. Mereka bisa menanggung musibah dan cobaan fisabilillah di jalan Allah yang tidak bisa ditanggung oleh selain mereka. Karena memang kecintaan mereka kepada Allah sangat tinggi. Fa'alzama nafsahu al-wajiba. Seorang yang telah tahu bahwasanya Allah mewajibkan kepadanya berbagai bentuk peribadatan, maka dia akan berusaha untuk fa'alzama nafsahu al-wajiba. Berusaha untuk ya mendorong jiwanya melakukan berbagai kewajiban-kewajiban yang telah Allah perintahkan kepadanya. Wa hadara mimma haddarahu maulahul karim. Dan dia akan berusaha untuk menghindari hal-hal perkara-perkara yang telah Allah peringatkan, yang telah Allah larang darinya. Wa raghiba fima raghabahu wa raghiba fima raghabahu fi dan dia akan merasa senang ya, merasa memiliki kecenderungan terhadap apa-apa yang telah Allah hasung kita untuk melakukannya untuk mengamalkannya wa man kanat hadhihi sifatahu inda tilawatihi lil Qur'an wa inda istima'ihi min ghairihi kana al-Qur'anu lahu shifa barang siapa jika seorang hamba seperti ini keadaannya ketika dia membaca Al-Qur'an, ketika dia mendengarkan Al-Qur'an dari selain dia, mendengarkan bacaan orang lain membaca Al-Qur'an, kemudian dia mampu ketika membaca Al-Qur'an atau mendengarkan Al-Qur'an itu dia mampu mentadabburinya. Maka Al-Quran tersebut akan menjadi syifa baginya Menjadi obat bagi kolbunya Menjadi obat bagi jiwanya ya ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur kata Allah dalam sebuah ayat wahai sekalian manusia qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum telah datang kepada kalian mau'izah ya min rabbikum dari rabb kalian wa shifaa'un lima fis sudur dan obat bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam dada-dada kalian. Dijelaskan oleh para ulama yang dimaksud dengan wasyifaul lima fis sudur ay wasyifaul lima fis sudur min maradis syubhati wasyahawat. Penyakit yang ada di dalam dada-dada kita yang penyakit-penyakit itu tergolong menjadi dua golongan atau dua jenis yaitu penyakit syubhat kerancuan-kerancuan berpikir atau penyakit syahwat. Jadi kalau kita ingin mengobati dada-dada kita, jiwa-jiwa kita dari penyakit-penyakit itu, penyakit syubhat dan syahwat, maka obatnya adalah satu, yaitu Al-Quran. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Barang siapa yang mencari, mencari obat untuk mengobati jiwanya dengan selain Al-Quran, maka dia tidak akan mampu mengobatinya. Nah. ومن كانت هذه صفاته عند تلاوته للقرآن وعند استماعه من غيره كان القرآن له شفاء فاستغنى بلا مال وعز بلا عشيرة وأنس بما يستوحش منه غيره سبحان الله yeah. Barang siapa yang seperti ini sifatnya tadi Barang siapa yang ketika dia membaca Al-Quran Maupun ketika dia mendengarkan bacaan orang lain Membaca Al-Quran Dia mampu mentadaburinya Sehingga dia bisa mengenal Rabbnya Fastabna bila malin Maka dia akan mampu Memperoleh al-ghina Memperoleh kekayaan Walaupun dia tidak memiliki harta Fastabna bila mali. Dia akan merasa kaya walaupun dia tidak memiliki harta. Nah, wa bila ashiratin dan dia, dan dia akan merasa mulia walaupun tidak ada pengikutnya. Walaupun dia tidak, tidak ada kabilah yang menjadi pendukungnya. Dia tetap merasa mulia karena ini tadi. Ya. Dia bisa mentadabburi Al-Qur'an haqqa tadabburihi wa anisa bima yastawhish minhu ghairu ya dan dia akan bisa merasakan ketenangan pada suatu kondisi yang mana orang lain merasa ya, gelisah pada keadaan tersebut yang merasakan sedih ya, pada kondisi tersebut. Namun dia tetap merasakan ketenangan. Ia tetap merasakan ketenangan dan ketentraman jiwa. Jadi ini ya, di antara bentuk faidah atau manfaat burul Quran. Ya. Seseorang akan merasa cukup, merasa kaya dengan Al-Quran itu, walaupun dia tidak memiliki harta benda, tidak memiliki rumah yang mewah, tidak memiliki mobil yang mewah dan semisalnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul bi Katakan wahai Muhammad alaihi salatu wasallam, "Bi wa bi rahmatihi fal yafrahu." dengan keutamaan dari Allah dan rahmatnya ditafsirkan oleh para ulama ahli tafsir yaitu Al-Quran yang dimaksud dengan Al-Fadl di sini dan rahmat di sini adalah Al-Quran. Fal yafrahu hendaknya kalian berbahagia, hendaknya kalian berbangga dengan Al-Quran ini. Huwa khairum mimma yajma'un. Itu lebih baik daripada apa-apa yang mereka kumpulkan dari harta benda dunia ini. Jadi sekali lagi ikhwani rahimani wa rahimakumullah ini merupakan yang patut kita renungi. Bahwasanya ketentraman dan kekayaan jiwa itu tidak bisa diraih dengan harta benda, tidak bisa diraih dengan posisi atau jabatan, ya. tapi hanya bisa diraih dengan Al-Quran, dengan iman kepada Allah. Ya. Nah, Oleh karena itu Rasulullah SAW dalam sebuah hadis bersabda, "Laisal gina bi al arad, walakin walakin al-ghina ghina nafs." Kekayaan itu bukanlah dengan banyaknya harta benda. Tapi kekayaan yang hakiki adalah ghina nafs, kekayaan jiwa. Yang mana kekayaan jiwa itu tidak bisa dimiliki kecuali dengan iman Dibaik dengan at-taqwa Dengan Al-Quran dan mentadaburinya Dan mengamalkannya Khwani billah rahimani wa rahimakumullah Wa kana hammuhu Inda tilawah As-surah Idha tatat Idha tatahaha ya ini kemudian al ajuri di sini al imam al ajuri rahimahullah menyebutkan sifat seseorang yang ketika membaca Al-Quran dia bisa mentadaburinya. Bagaimana ciri-cirinya? Ya. Wa obsesi dia ketika dia membaca Al-Quran, membaca salah satu surat di dalam Al-Quran, maksudnya dan tujuannya, obsesinya, sesuatu yang ingin dia raih adalah mata at-ta'ib bima kapan aku bisa mendapatkan mau itu, mendapatkan nasihat, mendapatkan faidah dari apa yang aku baca. Kapan aku bisa ya mendapatkan ketenangan jiwa dengan apa yang aku baca. Karena dia dengan membaca Al-Quran dia akan mendapatkan ilmu. Dia akan membaca mendapatkan ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala dan syariatnya Adapun ya ini sifatnya ya, sifat orang yang bisa mentadaburi Al-Qur'an. Walam yakun muraduhu madza akhdim as-surah. Bukanlah orang yang bisa mentadaburi Al-Qur'an itu ketika membaca Al-Qur'an tujuannya hanya sekedar untuk menyelesaikan surat yang dia baca. Ya. Kapan ya selesai bacanya? Kok gak selesai-selesai? Ya. Kok panjang banget ini bacaannya? Ya. Tidak demikian. Ya orang yang bisa mentadaburi Al-Quran baik itu dia membacanya sendiri atau mendengarkan bacaan orang lain obsesinya atau keinginannya adalah kapan saya bisa mendapatkan faidah dari Al-Quran ini kapan iman saya bertambah ketika saya membaca Al-Quran ini kapan marifat saya ya, ma'rifatullah saya bisa bertambah ketika mendengarkan bacaan Al-Quran ini kapan saya bisa lebih mengenal Allah ketika mendengarkan Al-Quran ini ya, bukan kapan ya selesainya bacaannya ya, oh enggak selesai selesai ya bukan demikian wa inna ma muradu mata aqil ma illa minal minallahi al khitab tujuannya ketika dia membaca Al-Quran adalah kapan saya bisa memahami apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran tersebut. Mata azdajir, kapan saya merasa mendapatkan teguran ketika Allah menegur di dalam Al-Quran itu ya, beberapa perkara. Ya. Nah, mungkin saya pernah melakukan hal ini, hal ini, dan ternyata disebutkan Allah di dalam Al-Quran. Ya. Mada dan kapan saya bisa mendapatkan ibrah Kapan saya bisa mendapatkan pelajaran dari Al-Quran tersebut Lianna tilawatahu lil Quran ibadatun wal ibadatu la takunu bi ghaflatin wallahu al-muwaffiq. Karena sesungguhnya ketika seorang hamba membaca Al-Qur'an, bacaannya itu adalah ibadah. Bacaan Al-Qur'an itu adalah ibadah. Ketika seorang membaca Al-Qur'an, maka bacaannya itu adalah dinilai sebagai ibadah. Wal ibadatu la takunu bi ghaflatin. Dan ibadah tidak akan diterima di sisi Allah jika kolbu orang yang sedang beribadah itu lalai. Kolbu seorang tersebut lalai. Jadi sekali lagi ini mengingatkan kita dari hadis-hadis yang sempat kita singgung pada pertemuan sebelumnya tentang siapa sebenarnya ahlul Quran itu siapa sebenarnya sahibul Quran itu ya yang mana Allah atau Rasulullah menyebutkan dalam sebuah hadis inna lillahi atau kama qala inna lillahi min ibadihi ahlun sesungguhnya Allah dari hamba-hambanya memiliki orang-orang khusus Allah memiliki orang-orang khusus dari hamba-hambanya siapa mereka hum ahlul Quran mereka adalah ahlul Quran mereka adalah ahlul Quran tapi siapakah yang dimaksud dengan ahlul Quran itu? Ya, yang sebagaimana yang sudah kita sampaikan bahwasanya ahlul Quran adalah man qara'ahu wa nabi, yang membacanya dan mengamalkannya, yang bisa mentadaburinya dan memahami maknanya. Jadi ketika membaca Al-Qur'an bukan dalam keadaan lalai jiwanya, tapi dalam keadaan benar-benar yastaiqin, benar-benar bangun jiwanya, ya. Nah. Demikian akhir dari perkataan Al-Imam Al-Ajuri yang penuh dengan atau yang syarat dengan faidah. Kita lanjutkan. Qala al-muallif al-Syekh Muhammad bin Umar Bazmul Habibullah taala wal yulahiz هنا أن المقصود بالتدبر ليس مجرد العملية العقلية أو مجرد التلاوة biduni an yadhhar atharu dhalika fil qalb bi ziyadati iman wa ma yulazimu min al amal salih fil jawarih maka hendaknya yang perlu diperhatikan di sini bahwasanya tujuan dari tadabbur Quran bukan hanya sekedar amalan ya, akal ya mujarrad al amaliyah al aqliyah ya walaupun dia tahu tafsirnya. Allah berfirman demikian dan demikian. Kemudian dia dia membaca tafsirnya. Dia tahu makna-makna ayatnya. Tahu makna dari penggalan-penggalan kata yang ada di dalam Al-Qur'an tersebut. Nah, tahu dia. Tapi belum tentu orang yang tahu arti dari Al-Quran Walaupun itu memang salah satu sebab Yang membantu seorang bisa memahami Al-Quran namun bukan berarti hal itu ya melahirkan iman di dalam kalbunya. Bukankah orang Quraisy, bukankah orang-orang kufar Quraisy memahami Al-Qur'an? Bukankah mereka mengetahui arti-arti Al-Qur'an dan maknanya? Jawabannya tentu mereka tahu. Abu Jahal, Abu Lahab, ya. dan orang-orang Quraisy musyrikun yang lainnya tahu makna-makna Al-Quran namun makna-makna Al-Quran itu tidak menjadikan mereka beriman ya tidak menjadikan mereka mengimani Al-Quran itu ya. jadi sekali lagi al Quran bukan sekedar mujarrad al yang al ya. sekedar mengetahui artinya ya sekedar mengetahui i'rabnya dan semisalnya bukan demikian tapi lebih dari itu ya yaitu tadabbur mengetahui makna dan artinya yang melahirkan iman yang melahirkan al-iman atau mujarradu at-tilawah atau sekedar membacanya walaupun suaranya bagus walaupun tajwidnya bagus dia tahu ahkam-ahkam tajwid secara detail tapi ketika membacanya tidak bisa memahami atau mentadabburinya bukan ini yang dimaksudkan tadabbur Namun yang dimaksud dengan tadabbur adalah ayyazhar atharu dzalika fil qalb bi ziyadatil iman wa ma yulazimuhu min amali salih fil jawarih. Yaitu harus ada asarnya. Harus ada bekasnya di dalam qalbu berupa tambahan iman. Imannya bertambah ketika dia membaca Al-Quran tersebut. Ya, imannya bertambah ketika dia membaca dan memahami serta merenungi Al-Quran tersebut dan apa iman yang ada di dalam kalbunya tersebut ya dibarengi dengan amalan soleh yang ada yang tampak pada anggota badannya ya dan tentunya ketika memahami makna al-iman hendaknya kita mengetahui prinsip ahli sunnah wal jamaah tentang al-iman al-iman qaul wa amal. Ya. Qaulun wa amalun. Ya. Perkataan dan perbuatan. Sebagian yang lain mendefinisikan al-iman i'tiqadun bil janan wal qaul bil lisan wal amal bil jawarih. Keyakinan yang ada di dalam hati, kemudian perkataan yang ada di lisan dan amalan anggota badan. Kalau iman ditafsirkan dengan qaulun wa amalun, maknanya adalah ai qaulul qalbi wal lisan wa amalul qalbi wal jawari. Perkataan hati atau perkataan naam, perkataan qalbu yaitu yang tidak lain adalah i'tiqad, keyakinan. Kemudian qaulul lisan, perkataan lisan. Wa amalul qalb, amalan-amalan hati. Amalan-amalan hati misalnya al-mahabbah, rasa cinta, ya al-khawf wal-raja, rasa takut, rasa berharap, itu semua adalah amalan-amalan hati termasuk at-tawakkul, sikap tawakal kepada Allah. Ya, dan semisalnya. Dan yang terakhir adalah amalul jawari. Perbuatan anggota atau amalan anggota badan. Al-Mujahid fi qawlihi azza wa dari Mujahid diriwayatkan dari beliau Mujahid ini salah seorang ulama ahli tafsir muridnya Ibnu Abbas rahimahullah taala Mujahid bin Jabr rahimahullah dari kalangan tabi'in yang mana tafsir riwayat tafsir beliau dari Ibnu Abbas dijadikan sandaran dan acuan di dalam ilmu tafsir ini diriwayatkan dari beliau ketika menafsirkan perkataan Allah atau firman Allah yatlunahu haqqa tilawatihi qala ay qala mujahid rahimahullah ya'maluna bihi haqqa amali jadi ketika menafsirkan ayat ini yatlunahu haqqa tilawatihi beliau menafsirkannya menafsirkannya dengan ya'maluna bihi haqqa amali jadi at-tilawah ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah dalam ayat ini surah hmm. Al-Baqarah ayat 121 ini at-tilawah ditafsirkan dengan al-amal. Jadi bukan at-tilawah itu bukan sekedar bacaan ya, atau pelafatan huruf saja. Tapi at-tilawah itu yang dimaukan dengannya adalah al-amal. Oleh karena itu Mujahid menafsirkan ayat ini dengan demikian. Oleh karena itu Asyik Al-Mufassir As-Sa'di rahimahullahu taala dalam tafsirnya beliau menyatakan ketika menafsirkan ayat ini yatlunahu haqqa tilawatihi ay yattabi'unahu haqqa tibai yaitu mengikuti Al-Qur'an dengan sebenar-benarnya ittiba. Jadi at-tilawah bisa juga dimanakan al-ittiba. At-tilawah dimanakan al-ittiba. Jadi sekali lagi, seseorang baru bisa dikatakan bahwasanya dia telah melakukan tilawatul Quran jika dia telah membaca Al-Quran, kemudian memahami maknanya, mengikutinya dan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Jadi belum bisa disebut seseorang telah melakukan tilawatul Quran kalau hanya sekedar membacanya saja, walaupun bacaannya bagus, walaupun suaranya indah, ya. Tapi belum bisa disebut dia telah melakukan tilawatul Quran kalau dia belum mengamalkannya. Nah, walidzalika ja'atil ayatu fil Qur'ani musyiratan ila dzalika kama fi qoulihi ta'ala. Oleh karena itu telah datang beberapa ayat di dalam Al-Qur'an yang mengisyaratkan hal ini sebagaimana di dalam firman Allah. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu mubin Allah berfirman dan sungguh Allah telah memberikan nikmat kepada kaum mukminin yaitu ketika Allah mengutus kepada mereka seorang rasul min anfusihim dari kalangan mereka sendiri ya, dari kalangan bashar, dari kalangan manusia, dari bangsa mereka sendiri. Yatlu alaihim ayatihi yang Rasul tersebut membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah wa yuzakkihim dan membersihkan jiwa-jiwa mereka wa yuallimuhumul kitab dan mengajarkan kepada mereka alkitab, wal hikmah dan al-hikmah wa inkanu min qablu lafi dhalalin mubin walaupun sebelumnya mereka sebelumnya dalam keadaan kesesatan yang nyata. Wa qauluhu ta'ala atau wa qaulihi ta'ala dan di dalam firman Allah Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kata Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minun sesungguhnya kaum mukmin kaum mukminin mereka itu adalah ini Allah menyebutkan sifat kaum mukminin ya, yang sempurna imannya. Hanyalah kaum mukminin mereka itu adalah yang ketika disebutkan kepada mereka ayat-ayat Allah atau disebutkan kepada mereka Allah wajilat bulu akan bergetar Kalbu kalbu mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Dan ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah akan bertambah iman-iman mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Ini ayat ini juga salah satu dalil tentang bahwasanya iman itu yazid wa yanqus. Yazidu bil ta'ah wa yanqus bil maksiyah. Di sini disebutkan zadatuhum imana. Ya. Yang ini merupakan bantahan kepada beberapa kelompok yang menyimpang baik dari kalangan burjiah maupun Khawarij. Yang mana kaum burjiah dan Khawarij meyakini iman itu la yazid wa la yanqus. Tidak bertambah dan juga tidak berkurang. Demikian wa qawlihi ta'ala wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqul ayyukum zadathu hadhihi imana fa ammal ladina amanu fazadathum wa hum yastabshirun dan jika diturunkan sebuah surat ya, maka di antara mereka ada yang berkata ayyukum zadathu hadhihi imana Siapa di antara kalian yang bertambah imannya dengan ayat-ayat ini, dengan surat ini? Hmm. ladina amanu آمَنُوا i'manu wa hum yastabshirun Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka akan bertambah keimanannya dan mereka akan bergembira, ya, akan bergembira, berbahagia dengan turunnya Al-Quran tersebut, turunnya surat dari surat-surat Al-Quran tersebut. Kelanjutan ayat ini, wa ammal ladina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Sebaliknya, kalau orang-orang kufar ya, atau orang-orang yang di kolbunya ada marot, ada penyakit, ya, ketika turun Al-Quran maka Al-Quran tersebut tidak menambah mereka kecuali ar-rijs, ya, kecuali az-zaik wa Semakin turun Semakin banyak Al-Quran yang turun Maka semakin menambah mereka kesesatan dan penyimpangan Kenapa? Karena di dalam kalbu-kalbu mereka terdapat penyakit Al-Marad Yang menghalangi mereka dari Al-Iman Nah Na'udzubillah min dzalik. Wa qawlihi wa qawlillahi ta'ala Allah nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathaniya تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد dan juga dalam ayat ini ya Allah berfirman, Allah Allahu nazzala ahsanal hadis dan Allah lah yang telah menurunkan ahsanul hadis yaitu sebaik-baik perkataan yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an. Oleh karena itu dalam pembukaan ya, ketika sering kita sering mendengar wa khairul hadisi wa khairul kal khairul kalami kalamullah. Sebaik-baik perkataan adalah firman Allah. Dalilnya adalah salah satunya ayat ini ya. Allahu nazzala ahsanal hadith dan Allah yang telah menurunkan ahsanal hadith, perkataan yang paling baik dan paling mulia. متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم yang serupa ayat-ayatnya dan ahkam-ahkamnya yang bergetar kulit-kulit orang-orang yang takut kepada Allah ketika mendengarkan firman-firman Allah dibacakan Summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Yang kemudian kulit-kulit mereka dan kolbu-kolbu mereka menjadi lunak, menjadi tenang, ya. tidak bergetar lagi ketika mereka mengingat Allah. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha. Itulah hidayah yang Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Wa man yudlilillahu fama lahu min had. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada seorang pun yang bisa menunjukinya. نعم ولذلك قلت بتعريف التدبر شرعا والاستفادة من ذلك في إيمان العبد وظهور atharihi في jawarihi. oleh karena itu kata Malik di sini aku mengatakan di dalam tahu di dalam definisi tadabbur secara syar'i bisa dilihat pada halaman sebelumnya halaman 8 ya di akhir halaman bagian bawah ketika beliau mu'alif di sini menyebutkan definisi tadabbur secara syar'i, beliau melengkapinya dengan wal istifadah min dzalika fi imanil 'abd. Yang mana tadabbur itu harus membuahkan faidah. Apa itu? Yaitu iman. Membuahkan faidah iman bagi hamba tersebut dan zuhur atharihi fi jawarihi dan tampaknya bekas asar dari iman tersebut dari amalan anggota badannya. Wa qad jaa'a 'ani salaf dhannu man yaqra' al-Qur'an wa la yatafahhamuhu wa la ya'lam ma fihi wa la ya'mal bih. Oleh karena itu datang dari salaf riwayat-riwayat dari ulama salaf tentang celaan bagi barang siapa yang membaca Al-Qur'an. Perhatikan, celaan bagi orang yang membaca Al-Qur'an namun dia tidak berusaha untuk memahaminya. Wala ya'lam mafihi wala ya'mal bihi dan dia tidak berusaha untuk memahami dan mengetahui maksudnya dan juga tidak berusaha untuk mengamalkannya walaupun dia membaca Al-Qur'an walaupun suaranya indah walaupun ahkam tajwidnya bagus namun dia mendapatkan celaan ketika dia tidak berusaha memahami maknanya ya. walaupun dia eh, ketika dia tidak berusaha memahami maknanya dan tidak berusaha mengamalkannya Nah, mungkin karena waktunya sudah ya, mendekati waktu adzan, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan bacakan riwayat-riwayat dari kaum salafin. Wallahu taala a'lam bishawab.